Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menugaskan satu malaikat untuk mencatat nama orang yang bersolawat kepada Rasulullah, terusus di malam Jumat hingga akhir Jumat. Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi ahli solawat puluhan ribu setiap hari. Namun ada pula yang tidak istiqomah bersolawat setiap hari. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan mencintai Rasulullah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kutipan guru tercinta Buya Yahya, hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa bersolawat. Anda harus banyak baca sholat berapa sehari dalam sholat Anda? Sehari berapa kali Anda baca sholawat? Kita perlu amal nyata, bukan hanya sekedar majelis pulang ada ada bekas. Anda harus punya amalan di rumah membaca sholawat kepada Rasulullah. Ingat sholawat kepada baginda Nabi Tersalah sholawat apa saja Allah sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Sholawat Ibrahimah yang panjang yang Anda baca di dalam sholat tasyahud akhir boleh ada orang sehari baca salawat 2000 kali, 5000 kali, 10000 kali, ada 100 kali. Ada yang tidak bisa baca salawat. Dan kami bertanya kepada Anda, Anda sendiri yang menjawab. Sebelum saya bertanya kok Ida, orang bisa berselawat atau tidak itu juga pilihan Allah. Dan itu juga ada tanda cinta di dalam hatinya. Kalau memang ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, Allah akan giring lesannya untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Sekarang tanyakan diri anda sendiri, jangan dijawab. Berapa kali anda sehari baca salat untuk Rasulullah? Jangan dijawab. Urusannya adalah urusanmu dengan Rasulullah. Jangan hanya mengaku cinta Nabi. Berapa kali anda membaca salawat? Teman anda bisa seribu kali, anda berapa kali? Teman anda bisa lima ribu kali, anda berapa kali? Jamnya sama sehari 24 jam. Tapi kenapa anda tidak bisa membaca? Jangan-jangan anda tidak punya cinta ke Rasulullah. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jemputlah hidayah Allah dan jadilah umat Rasulullah yang dicintainya dengan memperbanyak membaca solawat. Doakan selalu workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan dan daftarkan diri Anda segera gratis. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.